Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita memujinya dalam rangka bersyukur kepadanya karena banyak sekali kenikmatan dari kenikmatan yang Allah berikan kepada kita yang wajib kita syukuri. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada manusia yang paling kita cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kita meminta serta berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia ini ilmu yang bermanfaat dan juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan. Para, para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang Allah muliakan, pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah kaidah <clears throat> yang sangat besar kaidah yang sangat penting dalam fikih atau kaidah kaidah fikhiyah yang mana kaidah ini <clears throat> kalau kita memahaminya dengan betul, dengan betul-betul memahaminya kita akan banyak menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul baik itu pada diri kita atau pada keluarga kita atau di tengah masyarakat kita. Karena banyak beberapa masalah berhubungan dengan kaidah ini. Seperti saya contohkan ada pertanyaan, boleh tidak saya kasih nafkah atau saya kasih infak kepada seseorang yang apabila dia gunakan untuk kemaksiatan misalkan. Zan ghalibnya atau prasangka besarnya, prasangka kuatnya, uang yang kita berikan dia gunakan untuk kemaksiatan Kemudian juga ada pertanyaan misalkan <clears throat> eh, apabila seseorang ya memberikan zakat hartanya kepada orang lain. Ternyata zakat itu bukan kepada yang berhak untuk mendapatkannya tetapi dia sudah menyangka dan mengira kuat dengan zon yang kuat dia berikan kepada yang berhak menerimanya. Nah ini bagaimana? Nah, ini akan terjawab insyaallah taala dengan kaidah yang akan kita bahas pada kesempatan ini yakni kaidah yang berjudul idza ta'azzara al-yaqinu ruji'a ila ghalabatu adh-dhann ila ghalabati adh-dhann idza ta'azzara al-yaqin ruji'a ila ghalabati adh-dhann apabila tidak mendapatkan keyakinan maka dikembalikan kepada zon yang kuat prasangka yang kuat jadi kaidah pada kesempatan ini kita akan berbicara tentang kembali kepada zon yang kuat menggunakan zon yang kuat Taib. Sebelum kita berbicara tentang kaidah ini, <clears throat> dulu Eh, saya ingat saya pernah bahas di kitab Manzumah Usul Fiqh wa Qawaidihi tentang idrak al-ma'lumat. Idrak al-ma'lumat artinya mendapatkan maklumat. Mendapatkan maklumat itu dengan lima perkara, ya, dengan lima perkara. Sebagaimana disebut oleh Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, yang pertama dengan ilm, ilmu, keyakinan. Yang kedua dengan jahil, yang ketiga zan, yang keempat waham, kelima syak. Ya, adapun urutannya yang paling kuat adalah ilmu. Setelah ilmu adalah zan. Ya, setelah ilmu adalah zan. <clears throat> Kemudian setelah zan uh, eh, adalah syak. Setelah syak waham. Setelah waham adalah jahal. Apa itu ilmu? ilmu adalah ma la yahtamilu siwahu. Ma la yahtamilu siwahu. Yang tidak mengandung selain hal tersebut. Yang tidak yang tidak mengandung selainnya. Artinya ilmu itu sesuatu yang yakin. Seperti gini. Dua adalah dua itu bilangan dua itu dari satu tambah satu. Nah itu. Jadi orang yakin dan mengilmui bahwa satu tambah satu adalah berapa? Dua. Ini ilmu. Ya. Yakin. Yakin. Ya. Baik. Anisf. Anisf. Ya. Anisf adalah setengah dari satu. Misalkan. Ini bisa juga ilmu. <clears throat> nah. Lawan dari ilmu adalah jahal lawan dari ilmu jahal, bodoh, tidak ngerti sesuatu. Dan jahal ini ada dua. Ada jahlun basit, ada jahlun murakkab. Ada jahlun basit, ada jahal murakkab. Ada orang yang jahil, jahilnya jahil basit, ada orang yang jahil, jahilnya jahil murakkab. Jahil basit, jahil yang ringan. Seperti misalkan seseorang ditanya, "Mata kanat ghazwatu Badr?" kapan perang Badar terjadi? Dia menjawab, "Ana la adri." Saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu. Nah, kalimat saya tidak tahu menunjukkan bahwa orang tersebut tidak punya ilmu dan bodoh tentang hal itu. Tapi ini jahil basir. Tapi kalau ada orang berbicara tanpa ilmu dan menyelisihi kenyataan, salah. Dia disebut jahil. tapi jahilnya murakkab, jahal yang kuadrat. Kemudian ada istilah syak. Ada istilah syak. Syak ini keraguan yang kita tidak bisa menentukan atau tidak bisa menterjih, tidak bisa menguatkan salah satunya. Ini namanya syak, artinya 50 persen ya, 50-50. Tidak bisa kita menentukan dari salah satu sisinya. Ada yang disebut dengan waham. Ya. Waham adalah di bawah syak 25% dia ininya ya. Artinya apa? Waham ini keraguan tapi lebih kuat keyakinan. Ya. Nah, waham ini adalah lawannya zan. <clears throat> Kalau zan ad adalah uh, di atas syak, di bawah keyakinan, di bawah ilmu, 75% mendekati keyakinan. Ini yang pernah kita bahas tentang masalah idrak al-ma'lumat. <clears throat> nah, di dalam kaidah yang kita bahas, kita kembali ke kaidahnya. Idza ta'azzara al-yakin ruji'a ila ghalabati dhann ila, ila ghalabati dhann. Apabila tidak bisa kita mendapatkan keyakinan, maka kembali kepada dhann yang kuat, prasangka yang kuat. Apa apa yang dimaksud dengan ghalabatul dhann? <clears throat> Ulama berkata, Walabat dhan adalah ibaratun an rujhani ahadil janibaini alal janibil akhar. Rujhanan mutlaqan. Rujhanan mutlaqan yutrah ma'ahu al janibu al akhar. Jadi walabat dhan <clears throat> adalah kuatnya salah satu sisi di atas sisi yang lain secara mutlak sehingga sisi yang lain bisa dibuang dengannya sehingga sisi yang lain bisa dibuang dengannya. Artinya yakinnya itu 75%. Nah, ada sisi ilmunya, sisi keyakinannya tapi tidak sempurna, tidak 100%, ya. Cuma 75%. Ini namanya dalam fikih ghalabatul dhann. Ghalabatu dhann. Dan kita lihat makna dari kaidah ini, idza ta'azzara al-yakin ruji'a ila ghalabati dhann dan Syekh Muhammad bin Shalih rahimahullahu taala juga menyebutkan tentang kaidah ini dan beliau memberikan banyak contoh tentang kaidah ini dan tentang permasalahan-permasalahan yang nanti insyaallah taala kita akan baca contoh-contohnya. Apa maksud dari kaidah ini? Ulama berkata, "Anna al-asla fi bina'il ahkam huwa ar-ruju'u ila al-yaqini, fa idza فإنه لا يجوز العدول عنه لكن في حالة تأذر ذلك أو تأسره فإن غالب الظن يقوم مقام اليقين عند الفقهاء Kita lihat secara asal secara asal yakni hukum asalnya al-asl ya, secara asal dalam membangun hukum dalam membangun hukum-hukum <clears throat> adalah dikembalikan kepada keyakinan. Harus yakin. Fa'idha amkana al-wusulu ila yakin Apabila memungkinkan untuk sampai kepada derajat keyakinan. Maka tidak boleh al-udul anhu. Tidak boleh berpaling menyimpang dari keyakinan. Ya karena hukum ini dibangun di atas keyakinan dan tidak boleh menyimpang dari al-ilm atau al-yakin. Tetapi dalam keadaan ta'azzur, dalam keadaan ta'azzur, ta'azzur ini ketika seseorang tidak bisa sampai kepada derajat yakin, atau ta'assurih, atau sulit untuk sampai kepada derajat, namanya derajat keyakinan. Maka kata ulama, ghalib dhan, dhan yang ghalib, dhan yang kuat, prasangka yang kuat, yang 75% di bawah eh, 100%, kedudukannya menduduki keyakinan. Indal fuqaha menurut fuqaha, ya. Kemudian di sini dikatakan wa yajuzu bina'ul ahkamil fiqhiyati alaihi. Di saat ini maka boleh membangun hukum-hukum fikih di atas zon ghalib di atas zon yang kuat inda adam inda adami wujudil yakin ketika tidak ada keyakinan ketika tidak ada keyakinan alladhi qallama yahsulu 'inda an-nazari wal istidlal ولم بكت إذ لو كلفنا في كل مسألة من مسائل الفقه بالوصول بها إلى مرتبة اليقين لكان ذلك أو لكان هذا من تكليف ما لا يطاع ولا أفض ذلك إلى تعطيل الأحكام وهذا منتف شرعا كرنا kalau kita diberi beban, diberi taklif dalam semua masalah dari masalah-masalah fikih harus sampai kepada derajat yang namanya derajat keyakinan, maka ini merupakan taklif ma la Pembebanan atau taklif dengan sesuatu yang tidak mungkin bisa dilakukan. Dan hal ini akan menghantarkan kepada ta'tilil ahkam. Menghantarkan kepada ta'til ahkam. Jadi banyak hukum yang tidak akan bisa dilakukan atau banyak hukum yang ditinggalkan. Dan ini tentunya secara syariat ternafikan. Secara syariat tentunya hal ini ternafikan. Al-Imam Al-Qurrafi rahimahullahu taala ya, beliau pernah berkata, "Al-aslu alla tubna al-ahkamu illa 'ala al-'ilm." al-asl, hukum asal, bahwa hukum-hukum tidak boleh dibangun kecuali di atas ilmu. Tidak boleh dibangun kecuali di atas keyakinan. Lakin da'at ad-daruratu lil 'amali bidh-dhann li ta'azzur al-ilmi fi akthar as-suwar. Akan tetapi, akan tetapi kata beliau rahimahullahu taala ketika darurat, keadaan darurat dalam kebanyakan suar bentuk hukum dan sulit sampai kepada derajat keyakinan, maka boleh mengamalkan yang namanya azan. Beliau berkata, "Fatathbutu alaihi al-ahkam." Fatathbutu alaihi al-ahkam sehingga hukum-hukum itu sabit di atas azan tersebut linudrati khata'ihi wa ghalabati isabatihi linudrati khata'ihi karena jarang kesalahannya dan biasanya benar kata beliau. Wal ghalibu la yutraku lin nadir. Wal ghalib dan sesuatu yang ghalib, sesuatu kebanyakan tidak ditinggalkan karena sesuatu yang sedikit atau yang jarang. Wa baqiya syaku ghairu mu'tabarin ijma'an dan syaknya keraguannya tidak dianggap secara ijma'. Begitu juga Syekh As-Sa'di rahimahullah taala pernah berkata, ومن التخفيفات المطلقة العمل بالمظنون لمشقة الاطلاع على اليقين di antara takhfif keringanan yang mutlak yang keringanan dalam syariat Islam maksudnya adalah mengamalkan dengan zon mengamalkan dengan zon ketika ada kesulitan untuk sampai kepada derajat yang namanya derajat keyakinan. Dan ini pun pernah dikatakan oleh Syekh Muhammad sallallahu alaihi rahimahullahu taala dalam manzumah Usul al-Fiqh wa Qawaidih beliau berkata wa in ta'azzara al-yaqin farji'a li ghalib adh-dhanni takun muttabi'a. Kata beliau, apabila tidak bisa sampai kepada derajat keyakinan farji'a Tarji'a dengan alif di sini. Makna alif itu adalah nun takkid sebenarnya. Iwad dari nun takkid. Eh, farji'an. Farji'an. Artinya betul-betul hendaknya anda kembali. Kembali ke mana? Ke ghalibul dhan, kata beliau. Dhan yang ghalib. Takun muttabi'ah. Misalnya anda menjadi orang yang muttabi' Maksudnya muttabi' kepada siapa? Lima qalahul ulama. Terhadap apa yang dikatakan oleh para ulama. Ya. Dari sini kita tahu bahawa apa yang disebutkan ulama ya itu adalah ilmu dan kita harus nurut kalau itu baik karena memang ulama adalah ahli ilm fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun bertanyalah kepada ahli dzikri apabila kalian tidak mengetahui ini arti dari kaidah yang kita bahas dan tentang pentingnya kaidah yang kita bahas ya pada kesempatan ini sekali lagi ya perlu diperhatikan bahwa kita sedang mempelajari kaidah yang berjudul "Iza ta'azzara al-yakinu ruji'a ila ghalabatiz dhann apabila tidak mungkin mendapatkan keyakinan maka dikembalikan kepada zan yang kuat atau singkatnya kembali kepada zon yang kuat, prasangka yang kuat. Ya. Tetapi perlu diingat bahwa kaidah ini harus dipahami betul-betul karena tidak secara mutlak ya. karena ada beberapa contoh yang harus juga kita perhatikan dan tentunya semuanya kembali kepada ilmu dan kembali kepada ulama. Nah, <clears throat> baik. Jadi kaidah yang kita bahas adalah kembali kepada zon yang kuat apabila tidak bisa kembali kepada derajat keyakinan. Baik. Para pemirsa Roja TV dan para pendengar Radio Roja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan memasuki adillatul qaidah. Dalil-dalil qaidah yang kita sedang bahas ini. Apa dalil-dalilnya? Apa dalil-dalilnya? Ada beberapa dalil ya yang disebutkan dan yang akan kita sebutkan dalam kesempatan yang mulia ini di antara adalah firman Allah Subhanahu wa taala surat At-Taghabun Allah berfirman fattaqullaha mastata'tum bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian ini dalilnya kemudian dalil berikutnya adalah surat Al-Baqarah 185 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra." Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala menginginkan kemudahan bagi kalian. Wa la yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menginginkan kesusahan pada kalian. Baik, subhanallah. Ayat yang mulia ini ayat yang luar biasa menunjukkan bahwa Allah menghabarkan kasih informasi pada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala itu sayang terhadap kita. Tidak mau hamba-hambanya itu susah. Tapi Allah menginginkan kemudahan untuk kita semua. Kita lihat perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang ayat yang mulia ini, kata beliau, "Wa minal yusri al-bina'u ala ghalabati dhanni inda ta'adzuril yakin. Di antara kemudahan yang Allah berikan adalah membangun hukum di atas dhan yang kuat ketika tidak bisa sampai kepada derajat keyakinan. Ini termasuk jenis kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra. Allah menginginkan kemudahan. Wala yuridu bikumul usra. Dan Allah tidak menginginkan kesusahan. Berikutnya adalah surat Al-Baqarah ayat 230. Allah berfirman, "Fala junaha 'alaihima an yataraja'a in dhanna ay yuqima hududallah." Ya. Ini ayat berbicara tentang suami istri yang bercerai. Bercerai tiga. Ya. Di ayat Al-Baqarah ke-230 ini Allah berfirman sebelumnya, فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره apabila suami menceraikan istri menceraikan istrinya maksud yang ke ayat 230 ini adalah cerai yang ketiga cerai yang ketiga karena ayat ke sebelumnya berbicara tentang at-talaqu marratan. Cerai itu dua kali. Maksudnya boleh kembali. Nah, di ayat yang 230 ini Allah katakan fa in talaqaha kalau suaminya cerai kembali berarti cerai yang ketiga. Fala tahillu lahu min ba'du tidak halal kata Allah Subhanahu wa taala <clears throat> wanita ini setelah cerai yang ketiga ini ya tidak boleh kembali kepada suaminya hatta tankiha dan ghairah sampai si wanita ini <coughs> menikah dengan laki-laki lain ya nah kemudian Allah berfirman ya fa in kalau si laki-laki yang kedua yang menikahi wanita ini yang dicarai tiga kali ini ya menalak istrinya maka Kata Allah, "Fala junaha alaihima an yataraja'a." Maka tidak ada junah, tidak berdosa atas keduanya untuk rujuk. Artinya apa? Suami yang telah mencelak mentalak yang ketiga, ketiga ini bisa rujuk kembali dengan istrinya ini, ya. Dengan dasar apa? Allah berfirman, "In dhanna an yuqima hududallah." Kalau keduanya dhanna, dhanna itu apa? punya zon zon yang kuat zon yang kuat walaupun tidak yakin yang kuat ya dan nah, ini yang dipakai oleh Syekh Utsaimin ya dalilnya in zanna an yuqima hududallah apabila keduanya punya zon yang kuat bisa menegakkan hukum-hukum Allah oleh karena itu sebagian eh, oleh karena itu zon ini juga dikatakan dengan zon yang yakin Zakar Syekh Ibn Sayyamin rahimahullahu taala di antara faedah dari ayat yang mulia ini adalah al-iktifa'u bidzanni fil umuril mustaqbaliyah. Al-iktifa' bidzann fil umuril mustaqbaliyah. Jadi boleh mencukupkan dengan zan dalam perkara yang mustaqbaliyah, perkara mustaqbaliyah, perkara yang akan datang. Ini faedah yang luar biasa para pendengar dan para pemirsa ya. Jadi ketika seseorang memiliki ilmu, yang ilmunya itu persen mendekati keyakinan zon dia boleh berzan. Ya. Dan bukan rajman bil ghaib, lain urusannya. Ini bukan rajman bil ghaib. Ya. Boleh berzan. Dan zonnya ini adalah zon yang ghalib. zon yang ghalib. Oleh karena itu tidak semua zon itu kita nafikan tidak semua zon kita celak. Kalau zon itu dibangun di atas ilm. Ya, wah ini Anda ini kayak sufi misalkan atau Anda berbicara tentang hal-hal gaib. Eh? Ya. Lain masalah ini. Ya, lain masalah. Ya, jadi ada beberapa permasalahan yang harus kita pahami ya, para pemirsa, para pendengar ya. Bahwa ada zon di sana yang bisa dipakai. Yang bisa dipakai. Saya berkata al-iktifa'u bidzan fil umuril mustaqbaliyah dalam perkara yang akan datang, dalam perkara yang akan datang. Yang nggak boleh itu adalah menerka-nerka tanpa ilmu, zon, ya. Menerka-nerka dengan <clears throat> tanpa ilmu seakan-akan mengetahui hal yang wajib Ini yang tidak boleh dan diharamkan. Kita lanjutkan. Lianna talab al-yakini fil mustaqbal min bab at-taklif bima la yuta. Karena meminta keyakinan dalam perkara yang akan datang ya, tentang perkara yang akan datang ini merupakan hal taklif dengan sesuatu yang tidak disanggupi. Ya. Allah berfirman, "In dhanna an yuqima hududallah." Apabila keduanya punya zan bisa menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kedua. Yang ketiga, di antara dalil Iza ta'azzar al-yakinu ruji'a ila ghalabati dhann adalah hadith Abdullah ibn Mas'ud semoga Allah meridai beliau Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam bersabda wa idza syakka ahadukum fi salatihi falyataharra sawab falyutimma alaihi thumma yusallim thumma yasjud sajdatain thumma yasjud sajdatain kata Rasulullah SAW apabila salah satu antara kalian ragu dalam solatnya falyataharra as-sawab falyataharra as-sawab yani ibhas an sawab cari mana yang benar artinya dengan apa dengan zan ya dengan zan Kemudian sempurnakan, kemudian salam, kemudian sujud dua kali sujud, nanti sujud sahwi. Nah, dalam perkara ini, Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, "Hadzal hadis dalil ala anna man kana indahu ghalabatu dhannin fi amrin min umur al-ibadah فإنه يتبع غلبة الظن وهذا من تيسير الله عز وجل Lianna al ahyanan Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki zon yang kuat, zon yang kuat dalam perkara-perkara ibadah, maka boleh mengikuti zon yang kuat. Ya. Dan ini merupakan taisir dari Allah Subhanahu wa taala karena keyakinan bisa jadi uh, eh, mutazir. Kita tidak bisa mendapatkan keyakinan tersebut. Contoh yang lain adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha atau dalil yang lain adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha ya tentang sifat mandi junubnya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di antara apa yang dihabarkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ya ketika menyela-nyela rambut ini sunnahnya kan habis berwudu sela-sela rambut ya basahi air kemudian di sela-sela rambut. Apa kata Aisyah? Hatta idza dhanna annahu anna qad arwa bashratahu. Ya. Afad alaihi al-ma thalatha marrat. Sehingga ketika Nabi SAW sudah dhan, menyangka. Dhan, makanya dhan. Dhan yang kuat. Bahwa air-air itu sudah masuk ke dasar-dasar dari kepala rambutnya. Dari dasar-dasar rambutnya. Maka Nabi SAW menguyurkan air ke badannya tiga kali guyuran. Di sini, di sini sisi pendalilannya adalah kalimat van hatta ida dhanna. Ini menunjukkan boleh mencukupi dengan van fi wusulil ma' al-bashra. Ya. Jadi pakai van boleh. Pakai van karena tidak dengan bukan dengan keyakinan yang penuh. Baik, wallahu a'lam bisawab. Ya, ini dalil-dalilnya ya. E, kemudian para pemirsa dan pendengar yang Allah muliakan, kita masuk sekarang kepada tatbiqat al-qaidah. Tatbiqat al-qaidah. Penerapan dari kaidah ruji'a ila ghalabati dhann. Kembali kepada dhann yang kuat. Yang pertama ada contoh. Law ishtabaha ma'u ma'un tahurun binajisin fa innahu yataharrama ghalaba ala dhannihi annahu tahirun. Ya? خصوصا إذا كان الماء قابلا للتحري بسبب القرائن kalau tersamarkan antara dua air ada air yang suci ada air yang najis dia sulit membedakan tercampur tersamarkan ini air suci atau najis ya maka dia harus mencari mencari dan dia harus melihat ya dengan zon yang walib ya zon yang walib pada dirinya oh ini suci atau najis nih ya gitu maka kalau misalkan zon walibnya pada dirinya adalah suci maka boleh air itu digunakan ya apalagi ada korain korina misalkan air ini tidak najis ya maka boleh digunakan untuk bersuci contoh yang kedua <clears throat> contoh yang kedua misalkan ahari ya anda contohnya ahari saja supaya mudah dicerna air ya, hmm. punya pakaian banyak deh. Hmm. pakaian banyak Kemudian eh, hari ini safar, safar kembali ke rumahnya. Agak lama safar ini sampai hari lupa ini. Ada pakaian numpuk. Hari sulit mencari mana yang suci atau yang najis dari pakaian yang numpuk tersebut itu bisa terjadi kan? Iya. Ya kadang-kadang sebagian kita gantungan pakaian, hmm. gantungan pakaian di gantungan, hmm. kadang-kadang masih cuci, kadang-kadang masih eh, atau ada yang najis. Hmm. Nah, ada posisi atau kondisi yang dia banyak pakaian. Hmm. Aduh, ini pakaian ini sudah suci, eh, pakaian ini suci atau najis? Ini pakaian ini suci atau najis? najis. Ya, maka dia menggunakan apa? walapat zonnya. Ah, menurut zon yang kuat ini pakaian suci. Ya. Maka boleh dipakai. Ya. Baik. Atau <clears throat> contoh yang lain. Contoh yang lain. Ah, hari nyuci. Nyuci pakaian. Ya, sudah nyuci. Secara zon walidnya hari katakan ini abakan ah, sudah suci nih. Ya. Zon ghalibnya hari wah ini pakaian sudah suci. Maka bisa dipakai atau hukum bisa dibangun di atas zon ghalib ini. Ya. Saya bacakan contoh-contohnya. Sufyan rahimahullah berkata, "Man ghassala thawbahu minan najasati hatta ghalaba ala dhannihi annahu qad ta'har minha." Lihat. Siapa orangnya yang mencuci pakaian karena najis sampai dia berada dalam zon ghalib ya, dalam ghalabatul zon zon yang kuat bahwa dia sudah mensucikan pakaian tersebut ya maka kata Syekh Utsaimin fatsaubu tahirun walau kana fi nafsil waqi' lam yatatahhar maka pakaiannya itu dihukumnya apa suci walaupun kenyataannya belum suci lihat walau kana fi nafsil waqi' walaupun kenyataannya lam yatatahar. Tapi zon ghalibnya ahari, dia sudah sucikan sampai selesai. Zon ghalib, nggak sampai keyakinan, sudah zon ghalib. Dia sudah suci eh, susah, ya. Ah, sudah, ini kayaknya suci nih. Dah. Karena apa? Kata Syekh Utsaimin li'anna al-ibrata bima fi dhannil mukallaf. Ya. Karena ibrahnya itu diambil dari dhannya mukallaf. Ah, ini. Hmm. contoh yang lain ya, eh, contoh tadi juga Idza ishtabahat thiyabun tahiratun binajisatin aw thiyabun muharramatun bimubahatin fas-sahihu annahu yataharra wa yas wa yusalli bima yaglibu ala dhannihi annahu thawbu tahira wal mubah wa la haraja alayhi. Kalau misalkan tersamarkan antara pakaian yang najis dengan pakaian yang suci atau pakaian yang mubah dengan pakaian yang haram, ya, maka pendapat yang sahih kata beliau maka dia harus mencari ya kemudian mengingat-ingat kembali ketika wah oh, sudah zonnya ini kuat nih bahwa pakaian ini suci dia sholat boleh dengan pakaian tersebut dia pun eh, boleh menggunakannya dan la haraja alaihi tidak ada haraj tidak berdosa atasnya nah ini contoh yang ketiga. Contoh yang keempat. Ya, contoh yang keempat. Man ghalaba ala dhannihi annahu yajidu al ma'a fi akhir waqti shalah. wajib alaihi an yuakhir as shalah wa la yusalli bitayammum. Siapa orangnya yang menurut zan ghalibnya, menurut Zon eh, yang kuatnya Zon yang kuatnya Dia mendapatkan air di akhir waktu sholat Maka wajib atasnya mengakhirkan sholat Dan tidak sholat dengan tayamum Karena tayamum sebagai apa? Pengganti Ya Tayamum sebagai pengganti Misalkan Waktu subuh Ah hari ini Berada di sebuah daerah Di sebuah daerah Terus tidur pas bangun lihat air nggak ada air ya air habis buat membersihkan uh, misalkan ke belakang kan gitu kan hmm. hmm. pas mau wudhu ah nggak ada nih airnya gitu kan hmm. dan ini bisa terjadi hmm. ya tidak ya, bisa terjadi kemudian dia bilang kepada yang punya rumah ya atau misalkan eh, yang yang tempat yang dia nginepi dan gitu atau misalkan di funduk ya, di funduk yang jauh ya karena kan kalau di hotel-hotel perkotaan air melimpah biasanya hmm. nah terus bilang ke seseorang bisa nggak datangkan air ya bisa kapan perkiraan datang air datang airnya misalkan mungkin eh, jam 6 kurang sekian jam misalkan jam tersebut matahari belum terbit hmm. ya belum syuruk nah dan dia meskipun belum yakinnya belum 100% persen ya. hari yakinnya belum 100 masih ada zon walib hmm. ada zon walib tapi kan zonnya walib orang ini saya percaya suka ya dan dia akan mendatangkan air untuk uh, wudu ya nah dalam posisi ini Syekh Muhammad Shalih Utsaimin taala berkata orang yang nanti di akhir walaupun di akhir uh, waktu ya dia bisa mendapatkan air maka dia tidak pakai tayamum tidak boleh tayamum ya kan ketika melihat air oh nggak ada nih airnya dia tayamum saja kan? langsung tayamum ya. hmm, kata Samin nggak boleh lihat jadi wajib an yuakhir salah kata saya. Wajib akhirkan salatnya. Ya udah ditunggu. Ditunggu. Ah, wala yusalli bit tayammum, tidak salat dengan hmm. tayammum. Nah, datanglah e, misalkan airnya gitu kan. Tapi ketika pas di akhir mepet ini enggak ada air juga enggak datang gimana? Pas telepon. Ya sudah tayamum. Hmm. Ya. Tayamum kemudian walaupun mendapatkan satu rakaat dia sholat dengan tayamum tersebut. Hmm. Jangan sampai nunggu sampai bablas waktu sholatnya habis. Hmm. Seperti itu ya. Ini yang harus diperhatikan. Contoh yang kelima. <clears throat> Contoh yang kelima, Syekh berkata, "Yajuzu lil muslimi an yusalli an yusalli idha ghalaba ala dhannihi dukhul al-waqt." كأن تكون السماء مغيمة ولم يشاهد الشمس ولكن غلب على ظنه أنها قد غابت فله حينئذ أن يصلي المغرib. Nah, boleh bagi seorang muslim salat sesuai dengan zonnya yang ghalib. Ya, zonnya yang ghalib ketika misalkan kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala awan itu gelap ya Ya. jadi langit ditutupi sama awan, mataharinya kelihatan. Ini sudah maghrib atau belum ya? ya. Tapi zon ghalibnya, ingat, bukan syak ini. Ya. Zon ghalibnya sudah masuk waktu. Zon ghalibnya sudah masuk waktu. Maka boleh dibangun di atas zon tersebut. Ya, dia sholat. Contoh yang lain. Yang keenam. Ya, contoh yang keenam. Lau sabbaha al-imamu rajulun wahidun faqat. وغلب على ظن الإمام صدقه أو نعم صدقه أخذ بقوله بناء على جواز العمل بغلبة الظن ya kalau seorang imam ya dia ketika ber mengimam manusia kemudian di salah satu di antara mereka mengucapkan tasbih ya mengucapkan apa tasbih dan menurut zannya yang kuat imam ini imam ini eh, yakin bahwa yang mengucapkan tasbih ini walaupun satu orang walaupun satu orang itu benar gitu dia salah ya dia salah dalam sholatnya ya hmm. maka dia bisa mengama mengamalkan perkataan si makmum ini ya. tasbih makmum ini diambil ya dan hukum ini dibangun di atas bolehnya beramal dengan zan yang ghalib batu batu ya baik jadi misalkan ahari jadi imam hmm. kemudian dia mengucapkan subhanallah wah salah kan ya, Eh, oh, wah satu orang inilah terusin aja <laughs> ya. ya. padahal zon galibnya dia benar nah. gitu hmm, hmm. zon galibnya dia benar kan hmm. ini nggak boleh uh, ambil ambil uh, perkataannya walaupun dia tidak yakin 100%. Hmm. Walaupun dia tidak yakin secara, secara apa? 100%. persen. Pakai zon ghalib. Hmm. Ya. Kan ini sesuatu yang wajar, hmm. salah dalam salat. Sesuatu yang apa? Yang wajar. Ya. Hari jadi imam apakah uh, kurang apa namanya? Kurang tasyahud, hmm. ya kan? Hmm apakah ada kewajiban yang tidak dilakukan kan gitu pakai tas eh, imam ya pakai eh, pakai satu pun nggak apa-apa dan <clears throat> walaupun ya walaupun memang untuk meyakinkan tidak dengan satu orang hmm. untuk keyakinan tidak dengan apa satu orang sebagaimana Rasulullah SAW ketika sholat eh, asar ketika sholat asar, mm -hmm. Rasulullah SAW sholat asar mesti berapa rakaat? Eh, salah satu sholat, imam sholat dur sholat asar. Tetapi sebagian ulama mengatakan itu sholat asar, mm -hmm. ya. Eh, karena salah satu sholat asyi, sholat eh, siang, mm -hmm. sholat sore. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini hari pernah lupa, mm -hmm. beliau lupa, beliau sholat dua rakaat. Beliau sholat dua rakaat. Uh, para sahabat pada kebingungan kan ya. Tapi dia yang pertamanya. Dia yang pertamanya. Ya. Rasul SAW bangkit tuh dari hmm. imam, hmm. terus bersandar di tiang ya. yang sudah tersediakan di Masjid Nabawi bersandar. Dan Rasul diam. Hmm. Para sahabat sebagiannya cepat-cepat ke pintu. Hmm. Ya, di antara mereka eh, pokoknya tidak berani menegur Rasul SAW ya. karena di situ ada Abu Bakar dan ada Umar. Ya Abu Bakar Umar pun tidak berani negur Rasulullah Sallallahu hmm. nah, atau bertanya kepada Rasulullah SAW karena kewibawaan Rasul yang begitu besar hmm. dan ini sesuatu yang wajar ya, kita enggan atau segan kepada seseorang karena apa kewibawaannya ya itu sesuatu yang wajar sampai ada seseorang yang disebut dengan Zulyadain hmm. Zulyadain Zulyadain ini berkata bertanya kepada Rasulullah wahai Rasulullah ya Aku akusiratis sholat am nasid wahai Rasulullah apakah sholatnya itu dikosor ya. atau anda lupa wahai Rasul kan gitu hmm. apa kata Rasulullah SAW ya Rasul enggak eh, Rasul menjawab saya tidak lupa dan saya dan sholat tidak dikosor. Ya, ya. ya, memang Rasul sama ya. sekali nggak ingat. Tapi Rasul bilang, anak nggak lupa hmm. dan sholat nggak sholat nggak dikosor. Hmm. Ya tidak? Hmm. Padahal sholatnya dikosor. Yeah. Eh, padahal sholatnya berapa rakaat? Dua rakaat. Dua rakaat. Rasul nggak yakin sama Dhul Yadain kan? Hmm. Artinya belum yakin. Hmm. Belum yakin. Nah, sehingga Rasul bertanya kepada para sahabat, "Akama yakulu Dhul Yadain?" Hmm. Akama yaqulu Dhul Yadain kata Rasul SAW. Hmm. Apakah perkaranya seperti apa yang dikatakan oleh Zul Yadain? Zul Yadain ini sahabat yang eh, kelebihan tangannya panjang ya, hmm. Dhul Yadain ini. Kata Rasul, "Akama yakulu dzul yadain?" Apakah seperti yang disampaikan perkaranya oleh dzul yadain? Hmm. Betul kan gitu? Para sahabat menjawab, "Na'am." Ya. Artinya apa? Salatnya dua rakaat. Gitu. Kemudian Rasulullah SAW lanjutkan dua rakaat. Kemudian setelah itu salam. Kemudian Rasulullah SAW sujud, sujud, sujud, sujud setelah salam. Hmm. Ya, dua sekali sujud hmm. setelah salam. Nah ini. Nah, dalam hadis ini hadis sahih Bukhari. Uh, dalam hadis ini ya, kita menjumpai bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kan tidak langsung mengambil perkataan hmm. Zul Yadain. Ya. Rasul langsung mengambil perkataan Zul Yadain satu orang. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa <clears throat> eh, wajar ya ketika seseorang dihabari oleh seseorang yang kurang yakin eh, kemudian dia bertanya kepada yang lain hmm. nah nah kembali kepada contoh yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin Lau sabbaha bil imam rajulun wahid fakat Kalau ada satu orang saja yang mengucapkan tasbih. Subhanallah yang itu dalam salat kan? Hmm. Subhanallah. Ya, subhanallah kadang-kadang orang ngagetkan, subhanallah hmm. orang ya. ngagetkan kan. Nah, terus imamnya, "Oh, anak salah nih," kan gitu. Ya, anak salah, tapi eh, anak salah enggak kan gitu. Ya. Terus, tapi zon ghalibnya hmm. persen, salah. Kayaknya benar nih ya, yang ya, mengucapkan tasbih kan? Ya. Nah, maka kata Syekh Utsaimin, beliau bilang akhadha biqaulih dia boleh ngambil perkataan walaupun satu orang ya. kan gitu binaan ala jawazil amali bi ghalabatiz karena membangun eh, amal ya itu boleh dengan ghalabat adzan ya wallahu alam eh, banyak contohnya ya dan contoh-contoh yang lain insyaallah kita tunda dalam pertemuan berikutnya eh, kita akan sekarang memasuki apa namanya tanya jawab ya barangkali ada yang ingin ditanyakan dari pemirsa atau para pendengar yang berhubungan dengan masalah ini. Baik, Ustaz. Wallahu alam bishawab. Nah, Barakallahu fikum Ustaz. Terima kasih atas uh, uraian materi yang sangat bermanfaat pada kesempatan pagi hari ini bersama Ustaz Abu Yala Kurnia LC dan kami persilahkan bagi Anda yang ingin bertanya seperti yang telah Ustaz sampaikan tadi kami harapkan pertanyaan yang Anda ajukan berkesesuaian atau sesuai dengan apa yang telah kita bahas di kesempatan pagi hari ini. Bisa Anda hubungi kami secara langsung melalui telepon di 0218236543 atau pesan singkat di 081317776543 atau nomor kami yang lain di 0819896543. Mulai sekarang kami buka, silahkan. Halo. Halo, silakan. Assalamualaikum. Dengan siapa di mana? Dengan Abu Abu Rahman di Padang. Silakan, Bapak Abdul Rahman di Padang. Assalamualaikum. Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Masalah sholat tadi. Iya. Yeah. Nah. Eh, kalau misalnya ada rasa apa kayak buang angin tapi enggak mm-hmm. eh, eh, kayak saya mm-hmm. kayak kayak apa kayak saya sering kali kayak gitu uh, ada rasa ah. buang angin tapi kayak kayak enggak lah kayak apa tapi ada rasa keluar tapi enggak enggak keluar gitu mm-hmm. <clears throat> terus uh, apakah apakah apa zonnya yang yang apa apa yang hmm. keyakinan tapi enggak tapi kayaknya ada rasa itu itu, yeah, hmm, itu gitu iya. sering ya. kali kayaknya ada rasa gitu ya hmm, iya hmm. terus uh, terus yang kedua Ustaz, uh, yeah, iya, Ustaz tolong eh, tak jelasin uh, secara ringkas saja masalah sujud sapi Ustaz hmm. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik Barakallahu fiik ah, Siapa namanya? dari di, dari Padang ya? ya Padang. Abdullah dari Padang. Ya. Antum jangan lupa. <laughs> <laughs> Iya. Afan ya, akhi. Hmm. Baik, uh, untuk saudara kita yang di Padang, terima kasih atas berkat uh, pertanyaannya. Ada dua pertanyaan ya. <coughs> yang bertanya yang pertama tentang masalah ya, kayak ada yang keluar ketika sholat, kemudian tentang sujud sahwi. Baik. Eh, tentang masalah antum ya <clears throat> itu sudah kita bahas dalam pertemuan pertemuan sebelum ini ya itu kalau itu masuk dalam uh, kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak al-yaqinu la yazulu bisyak bahwa keyakinan itu tidak bisa gugur ya tidak bisa eh, hilang dengan adanya syak keraguan ya dan antum masih syak itu masih syak ya tapi e, eh, bagaimana seseorang yang ketika sholat dia kedapatan kayak kayaknya ada sesuatu yang keluar sepertinya rasanya ada yang keluar ya tapi dia juga tidak bisa merojihkan hmm. salah iya. satunya masih syak hmm. ya ah ini ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi, akhraja minhu syai'un am la?" فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau berkata, apabila salah satu di antara kalian menjumpai, mendapati dalam perutnya sesuatu, Fashkala alaihi dan muskilah baginya. Ya. Dia bingung apakah ada keluar atau tidak. Lihat kata Rasul, akhraja minhu syai'un amla. Ya, apakah ada yang keluar? Artinya apa? Bahasa kitanya ada kentut enggak nih? Hmm. Nah, kan itu. Iya. Dalam hati, kan gitu. Maka kata Rasul apa? Kata Rasul, "Fala yakhrujanna minal masjid." Jangan keluar dari masjid. Hmm, lanjutkan. Lanjutkan berarti salatnya. Ya. Sampai apa? Sampai mendapatkan keyakinan. Keyakinannya itu bisa dilihat salah satu dari dua hal yang disebut oleh Rasulullah SAW. Hatta yasma' sautan sehingga dia mendengar suara au yajidarihan atau dia iya. mencium bau. Ketika ada suara Kan ada suara kentut kan? Iya seperti itu. <laughs> Untuk praktekan seperti itu, ya. Wah, ini batal. Iya. Atau mencium bau, bau tak sedap, ya. Bukan bau minyak wangi, <laughs> bau tak sedap, ya. Ada yakin sudah, ini batal. Ya. Tapi ketika ada suara antum, wah ini suaranya nggak usah kan itu enggak. Jadi dua hal ini atau salah satu dari dua hal yang didapat ketika sholat maka ini sudah keyakinan hmm. ya jadi kalau masih uh, saya ragu-ragu nih ada keluar atau tidak nih maka dibangun di atas keyakinan al yakinu la yazulu bishak begitu juga hadis Abdullah bin Zaid ya kalau tadi hadis uh, Abu Hurairah eh, sekarang hadis Abdullah bin uh, Zaid hadis Abdullah bin Zaid radhiyallahu an di mana dia berkata syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah ya dilaporkan dihabarkan dikeluhkan di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam <clears throat> seseorang yang dikhayalkan dia mendapatkan sesuatu dia menjumpai sesuatu dalam salatnya apa kata Rasulullah SAW? Rasul menasehati, kata Rasul, La yansarif hatta yasma'a sautan au yajidariha. Jangan tinggalkan sholatnya, kata Rasul, sampai mendengar suara atau mencium bau. Ya, Sampai mendengar suara atau mencium <clears throat> bau. Oleh karena itu, untuk akhuna yang di Padang, dan siapapun yang mendengar atau siapapun yang melihat, hmm. Kalau lagi sholat kemudian, aduh, ragu-ragu ini ada sesuatu yang keluar atau enggak. Ya, pastikan tidak. Sampai mendapati dua hal tadi. imma mendengar suara kentut, imma dia mencium bau yang tak sedap. Maka berarti batal. Kalau masih ragu-ragu, dibangun di atas keyakinan. Al-yakinu la yazulu bisyad. Lihat perkataan Imam Nawawi tentang hadisnya, hadis Abdullah bin Zaid tadi. Imam Nawawi berkata, "Wa hadzal haditsu aslun min usulil Islam." Hadis Abdullah bin Zaid merupakan e, pokok dari pokok atau pondasi-pondasi Islam dan dia berkata wa qaidatun min qawaidil fiqh eh, wa qaidatun azimatun min qawaidil fiqh dan ini merupakan kaidah yang besar dari kaidah-kaidah fikih. Wahia أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك ya yakni apa bahwa sesuatu itu dibangun di atas e, dasarnya jadi hukum itu dibangun di atas dasarnya sampai yakin ada yang menyisihi hal tersebut wal yadur syak at-tari 'alaiha dan syak yang datang tidak memudaratkannya ya jadi e, pertanyaan tadi tidak masuk ke dalam kaidah idza ta'azzara al-yakin ruji'a ila ghalabati dhann. Tidak, tetapi masuk ke kaidah al-yakinu la yazulu bisyak. Ya. E, kaidah kembali kepada ghalabati dhann, kepada dhann yang ghalib juga saya katakan tadi di awal ini harus dipahami dengan benar dan tidak semuanya masuk ke sini. Ini pun kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala ya. E, seperti juga dalam masalah contoh misalkan seseorang yang belum dia dia um, ragu sudah bayar zakat belum? Saya sudah bayar zakat belum? Saya sudah bayar utang belum? Misalnya gitu kan? Ya, ini masuknya bukan kepada golapatudzon, maksudnya kepada yang awal tadi, ya, ya maksudnya kepada yang awal. Bahkan ada kaidah annal ma'dum kal adam, ya, bahwa <clears throat> eh, al asl fil ma'dum adam, al asl fil ma'dum adamun hukum asal dalam sesuatu yang tidak ada, maka tidak ada hukum asalnya. Ya, belum melakukan. Nah, taib. Itu masalah um, sujud sahwi. Yeah. Ya, untuk masalah sujud sahwi ini harus ada pembahasan khusus. Yeah. Tetapi kaidahnya sebagian ulama memberikan kaidah bahwa setiap ziyadah tambahan dalam sholat, setiap ziyadah tambahan dalam sholat, ya, itu sujudnya ba'da salam ya sujudnya ba'da salam ya setiap kekurangan dalam sholat sujudnya qabla salam hmm. gitu ya ini ada kaidah juga ya e, walaupun diikhtilafkan oleh ulama tentunya ada perselisihan pendapat dalam masalah ini misalkan gini kalau kita menambah tambahan dalam sholat ya seperti tadi hadis dzul yadain tadi ya hadis dzul yadain rasul tambahan ada tambahan salam hmm. rasul sujud sahwinya ba'da salam hmm. ba'da apa pada salam. Kalau yang kurang pernah Rasulullah SAW hadis Bukhari juga Rasulullah SAW pernah sholat kekurangan tasyahud awal hmm. dalam sholat zuhur kekurangan tasyahud awal berarti tidak melakukan sholat tasyahud awal kan Rasul sujud qabla salam ini diantara dalil yang digunakan oleh para ulama tentang sujud eh, sahwi wallahu alam bisawab nah nah Ustaz barakallahu fikum terima kasih atas uh, jawabannya semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan uh, bagi Bapak yang bertanya di Padang tadi. Silahkan berikutnya kami berikan kesempatan kembali di 0218236543. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa ini di Firliana di situ Bondong. Uh, eh, Firliana dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya. Silahkan pertanyaannya. Iya, iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ini yang mau tanya hmm. kan kalau nggak tahu pada mahrudnya terus nggak tahu pada tajwidnya hmm. gitu kan saya akan ragu-ragu pikiran ini diterima hmm. apa enggak sholat tanah gitu hmm. itu bagaimana Ustaz hmm. mau menjelaskan Barakallah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Uh, untuk ahwat yang bertanya dari Situ Bondo ya. Iya. Situ Bondo. Nah, terima kasih atas pertanyaannya dan mudah-mudahan juga bagi yang lainnya yang punya permasalahan yang sama bisa mendengarkan jawabannya insyaallah taala. Baik. Untuk yang sholat ya, kalau misalkan ragu tentang tajwidnya, tentang makhraj hurufnya, tentang sifatnya, apakah sholat diterima atau tidak, ya. Ini buang keraguan itu. Ya, buang keraguan itu. Ya. Ini bisa jadi was-was dari syaitan. Was-was dari syaitan. Baik. Eh, para ulama seperti Syekh bin Baz, Muhammad Al-Utsaimin taala ketika ditanya tentang masalah ini, ya, yang dituntut adalah ikomatul huruf. Ketika kita baca di sholat, ya, bacaan Al-Quran yang sir, ya, yang dituntut adalah ikomatul huruf. Bahkan yang sir dan jahar pun Syekh Utsaimin berpendapat eh, tajwid itu eh, hanya penghias saja. Ya ya menghias ya, tetapi bukan berarti kita menyepelekan tajwid ya baik tuntut tuntut ikomatil huruf tegaknya huruf jangan was-was karena masalah makhorjul huruf dan yeah. sifat hmm. ya dan dan tajwid apakah sholatnya diterima atau tidak hmm. dan gitu, kemudian bahkan yang ngeri lagi ada ngulang lagi sholatnya hmm. ya ini tidak benar ya Sholatnya yang penting ikomatul huruf membaca. Ikomatul huruf itu maksudnya apa? Dijelaskan oleh Syekh Utsaimin difathahkan yang fathah, didomahkan yang doma, dikasrahkan yang kasrah, yang sukun juga dibaca dengan sukun. Hmm. Jangan sampai yang doma dibaca fathah, ya. yang fathah dibaca kasrah, yeah. yang kasrah dibaca fathah atau sebaliknya dan seterusnya. Jadi ketika kita ya anti yang bertanya dan semuanya yang bertanya ya bacaannya lurus tegak ya misalkan alhamdulillahirabbil alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu benar. Hmm. Ya. Nah, ingat yang fathah dibaca fathah, fat, Kasur dibaca kasur doma dibaca eh, doma. Hmm. Memang ulama keras dalam masalah eh, eh, sebagian ulama hmm. Eh, dalam masalah ini ya. eh, hatta Syekh Utsaimin pun ketika salah dan tidak menegakkan huruf itu itu mesti diperhatikan ya misalkan an'amtu di eh, an'am eh, dibaca tu misalkan. Nah, ini yang eh, dah keterlaluan kalau ini ya. Ya. Tapi tapi perhatikan oleh eh, pendengar dan pemirsa untuk memperhatikan masalah ini. Ya. Jangan was-was jangan karena masalah makhraj sama tajwid misalkan tidak bisa terus uh, jadi sholatnya ragu-ragu terus was-was hmm. terus kemudian uh, tidak tenang hidupnya malah ya. nggak ya. khusyuk biasanya jadi nggak khusyuk hmm. betul jadi nggak khusyuk sholatnya iya, pikiran terus oh, ini dari syaitan nanti takutnya hmm. syaitan masuk ya ya jadi baca seperti biasa misalkan setelah biar kemudian baca doa istiftah kemudian baca alhamdulillah eh, ta'awud ya kemudian baca basmalah kemudian rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin biasa saja ya. ya jangan eh, ketika baca sir dibacanya kayak baca apa tuh yang murotal-murotal ya. eh, apa namanya atau yang pelan gitu ya. nah itu enggak biasa yang penting tegak hurufnya wallahu alam islam dan tentunya tetap terus belajar ya Ustaz ya tajwid makhrajnya ya pelajarin terus setiap hari Ustaz ya. betul ya. karena dia bagian daripada ilmu iya karena Rasulullah SAW berkata khairukum man ta'allama al-qur'ana hmm. wa 'allamahu sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya apalagi kalau belajar di masjid misalkan Masya ya iya. wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihim as-sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathumul malaika wa dzakarahumullahu fi man indah. Ini kata ulama masuk dalamnya ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Al-Qur'anul Karim, hatta tentang makhluk sama sifat, hmm. hatta tentang tajwid masuk ke dalam hadis yang mulia ini, belajar dapat faedah yang banyak. Nah, hmm, Barakallah fiqh Wa barakallah Asyik atas jawabannya Dan berikutnya Kami berikan kembali Silahkan di 0218236543 Halo Silahkan sudah masuk Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa ya, yang di Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa yang Ini dengan uh, Maisaro. Dari? Maisaro. Maisaro di mana? Di Sumatera. Nah, dikecilkan terlebih dahulu uh, volume televisinya agar tidak feedback mengulang-ulang. Ya. Silahkan pertanyaannya. Iya. Halo, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Ustaz. Eh, ini ingin anda tanyakan uh -huh. uh, kemarin kan pernah ada siaran ulang tentang uh, suara hati yang hati yang apa namanya itu uh, pendalaman tentang hati Ustadz. Nah, uh -huh kalau misalnya dalam suara hati kita itu ngomongin apa-apa kayak gitu, misalnya menggibah atau apa, tapi kita tidak mengucapkan dengan lisan, apa kita hmm. dosa. Hmm. Hmm. Terus kedua, kalau misalnya uh, uh, kalau orang hmm. yang kita gibah itu uh, mengetahui yang kita gibah itu, hmm. uh, apakah itu sudah termasuk dosa? Mengetahui yang gibah gimana? Apa maksudnya Ustaz? Mengetahui yang gibah. Maksudnya dia mengetahui suara. Hmm. Baik. Baik. Baik. Uh, untuk masalah gibah ya dosanya memang besar. Hmm. Ya. Allah katakan wala yaktab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum ay yakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain kata Allah apakah salah satu di antara kalian senang suka ya makan bangkai dari saudaranya tentunya kalian merasa eh, jijik ya ini tentang gibah Tentunya gibah ini adalah kata Rasulullah SAW, zikruka akhaka bima yakrah. Lihat kalimatnya zikir. Kata Rasul ketika bertanya kepada para sahabat, atadruna mal ghibah? Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ghibah? Hmm. Ya, kata Rasul zikruka akhaka bima yakrah. Anda menyebut tentang saudara Anda tentang hal yang dia tidak sukai. Hmm tentang hal yang dia tidak sukai menyebutkan adalah lafaz tapi kalau dalam hati ini bukan gibah namanya iya. Saya kan saya di sampingnya hmm. ah eh, siapa hari ah hari hmm. gini ngomong ri hmm, <laughs> iya hari kan nggak tahu iya. <laughs> ini bukan no. Nah. bukan gibah ya no. Nah. jadi kalau misalnya terbesit dalam hati hmm. ini ini don saja. <laughs> iya don iya. ini bukan gibah masuk ke don yeah. Kalau kita mengetahui tentang orang e, melakukan sesuatu, kita di, ngomong di hati itu bukan gibah. Dan kalau misalkan benar juga bukan doa memang ya, ya. disimpan di hati saja ya, <laughs> ya. <laughs> Ini pertanyaan mesti diperjelas ya, lagi ya. <laughs> nah, jadi eh, itu ya eh, kalau masih di hati bukan bukan gibah, bukan gibah mm. ya. Bukan gibah. Kecuali kalau sudah keluar dari lisan dan diomongkan di depan orang kan. Hmm. Nah ini baru eh, ghibah. Taib. Yeah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Pertanyaan kedua tadi yang seperti saya hmm? tangkap hmm? uh, ibu tadi uh, hmm. dengan orang lain kemudian gibahannya itu didengar sama orang yang digibahin apakah sudah termasuk dosanya di situ Ustaz? Gibah. Uh -uh. Kemudian orang yang kita gibahin itu hmm. mendengar, mendengar tahu tentang tahu. apa yang kita mengibahin. Oh, iya. Eh, dalam masalah dosa nggak mesti orang yang digibain itu tahu atau tidak ah, tahu. Nah, iya, ya. Iya. Jadi Rasul membatasi kalimat zikrul ke bima yakrah. Nah. Rasul tidak menyebutkan orang yang digibain harus tahu nah. atau tahu ya. Enggak. Hmm. Tapi ketika kita menyebutkan kesalahan orang hmm. di depan orang lain hmm. ya tanpa ada maksud tanpa ada maksud syar'i hmm. tentunya juga eh? ya yeah. Buk, punya hanya hanya untuk seneng-seneng ngomong-ngomong yeah. ya eh, bunga-bunga majelis iya. misalkan gitu kan tambah hmm. tambah-tambah eh, daripada ngelamun, hmm. manyun, <laughs> ya daripada manyun hmm. sendiri. Nah, ini kan ada orang seperti itu. Hmm. Nah, nah dia gibah nih, hmm. dia gibah ke tentang saudaranya. Hmm. Walaupun saudaranya itu yang disebut tidak tahu, hmm. tetap masuk ke gibah. Tetap dosa saja. Ya, ya tetap hmm. masuk gibah. Allah alam isab. Nah, nah. barakallah fiq. Wa fiq akhi. Nah. Pertanyaan berikutnya kita bacakan dari pesan singkat Ustaz. Ayo. Pertanyaan dari Abu Fahrul di Gorontalo. Ustaz, hmm. seperti yang Ustaz jelaskan tadi mengenai hmm. kita menunggu jika ada memang ada air untuk berwudu untuk sholat. Hmm. Nah, pertanyaan saya Ustaz, saya perjalanan 12 jam di atas pesawat. Apakah saya bertayamum atau berwudu Ustaz untuk sholat? -hmm. Apakah saya bertayamum hmm. atau saya berwudu untuk ya. sholat? Ini pertanyaan bagus sekali, Masya Allah. Ya. Kita lihat peraturan di pesawat tersebut. Hmm. Ya. Lihat peraturan juga karena karena ada kaidah al-muslimuna inda syurutihim. Ya. Orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat-syarat mereka. Hmm. Kan gitu. Ikutin syarat. Karena bahaya atau tidaknya juga kita harus bertanya. Hmm. Ya. Karena di pesawat kan. Hmm. Eh, saya itu, kita pun pernah naik pesawat 16 jam. Nah. Ya, nah itu. Nah, ada yang pesawat ke Saudi, ada yang ke setelah itu, ada yang ke Eropa atau ke Amerika tentunya kan. <clears throat> itu kan belasan jam bahkan ya. Iya, yes, Iya. Nah, eh, sekiranya kita bisa menggunakan air mm -hmm. ya di kamar mandi, mm -hmm. maka kita gunakan air. Mm. Ya. Kan berwudu kan nggak mesti banyak. Iya. Yeah. Ya, berwudu itu eh, seperti contoh Rasul eh, cukup ya bahkan satu apa namanya gayung kecil, kecil. selesai mudah ya. itu dan nggak mesti tiga kali tiga kali ya, ya kan nah itu ya, bisa kita gunakan air hmm. tapi kalau dalam kondisi misalkan nggak boleh pakai air hmm. nggak hmm. boleh pakai air ya kemudian membahayakan misalkan ya dan tidak ada air maka buat, uh, eh, kita tayamum di situ hmm. kita tayamum Ya. Apabila tidak menjumpai air kata Allah Subhanahu wa taala fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka bertayamumlah dengan uh, tanah yang suci. Nah, Allahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, masalah kita bertayamum di kendaraan kayak mm -hmm. bis, terus kereta atau pesawat, mm. kita biasanya menggunakan di apa? di temboknya atau di mm. ini Ustaz, apa namanya? kursi. Mm. Dan di situ kan kita lihat kadang memang tidak ada debu bersih kalau di pesawat. Nah, mm. Nah, Uh, sebagaimana yang saya sampaikan tadi menggunakan debu. Mm -hmm. Nah, kita menggunakan debu. Said, Said, eh, Said, maaf. Uh. Said itu uh, tanah. Tanah saja. ya. Tanah. Nah. Enggak mesti kelihatan oh. debunya. Hmm. Ya. Setiap yang di sekitar kita itu tanah itu bisa digunakan oh, buat uh, gitu. bertayang. Nah, Allah alam barakallah fix. Kita usapkan. Hmm. Ya walaupun memang e, kalau debu karena hmm. kita contoh banyak sahabat yang e, iya. Rasul juga pakai debu kan. Nah, nah. E, itu le, lebih keluar dari apa namanya? dari dari takwil atau hmm. keluar dari e, pernyataan-pernyataan yang menyelisih ini. Nah, Allah alam <coughs> Pertanyaan berikutnya kami bacakan nah. dari Jul Fahmi di Pekanbaru. Hmm. Saya mau bertanya Ustaz tentang sholat Eh, tentang sholat. Uh, ya, ada seorang yang tidak mengikuti syarat rukun sholat. Mm dia main HP, hmm. apakah sholatnya batal atau tidak Ustaz? Ah iya. Kalau main HP sholatnya batal tuh. Ini tergantung. <laughs> Iya, tergantung. Kita lihat ya. Hmm. Kalau misalkan dia banyak gerakannya dari awal hmm. sampai akhir, main HP kan hmm. kan gitu, hmm. ya bisa jadi sholatnya batal. Nah jadi sholatnya apa? Batal. Batal. Ini gerakan yang sudah haram. Ya. Gerakan itu ada lima gerakan. Ada gerakan yang wajib, hmm. ada gerakan yang sunnah, ada yang mubah, hmm. ada yang makruh, ada yang haram. Nah. Ya. Hmm. Nah, gerakan yang wajib, mau nggak mau kita harus bergerak. Kalau nggak bergerak, batal justru sholat kita. Yeah. Iya. Seperti pernah, eh, seperti gini. Kalau misalkan eh, kita pas sholat, tahu di kepala kita to, topi kita ini najis. Hmm. Ya. ya. Atau baju kita najis. najis. Atau misalkan kita lagi sholat, sendal kita najis. Hmm. Sholatnya bukan di masjid ya, ya. sholat di lapangan misalkan. Hmm. Kalau enggak kita lepas, hmm. ya, maka batal. Hmm. Kan wajib bersuci ketika sholat. Yeah. Maka di situ wajib kita bergerak, hmm. angkat topi kita, kita letakkan. Nah, nah. Kita ngambil buat begini, kemudian letakkan kan ada gerakan. Nah, nah gerakan di sini wajib. Hmm. Wadah kan? Wajib. Paham ya? Nah, jadi ada gerakan yang wajib, ya. Nah itu. Hmm, pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya kan? Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa namanya? Uh, beliau ketika sholat jadi imam, hmm. tiba-tiba hmm. Alaihi Wasallam melepaskan dua sandalnya, hmm. diikuti oleh para sahabatnya. Hmm. Selesai salam Rasul bilang, apa yang membuat kalian melepaskan sandal-sandal kalian? Kata para sahabat, Ra'ainak ya, alqaita na'alaik, fa'alqaina ni'alana. Kami melihat anda wahai Rasul, melepas sandal anda, maka kami pun melepas sandal-sandal kami. Rasul bilang, Tadi ada Jibril datang, hmm. ngasih kabar bahwa di sendal kami, sendal saya ada kotoran, hmm. najis, hmm. maka saya lepaskan. Nah itu. Hmm. Nah ini gerakan yang apa? Yang wajib. Hmm. Hmm. Ada gerakan yang sunnah dan mubah ya. Eh, seperti Rasul pernah apa menggendong dua cucu oh, iya, iya, beliau eh, asal, asal. eh, eh, eh menggendong eh, cucunya beliau maksud hmm. saya kan gitu. Ini boleh. Ya, gerakan yang eh, gerakan yang sunnah ini gerakan yang penyempurna sholat Hmm. Penyempurna sholat Kalau kita misalkan eh, lagi sholat kemudian ada saf yang kosong kita maju ah itu sunnah ya ya kan mengisi saf yang kosong ya mengisi saf yang kosong nah. hmm. kemudian pas lagi sholat hmm. lupa HP berdering tri nah. Ya kan? Kadang ada yang lagu-lagu nah, Apa kita diam saja? Ah, atau bagaimana? Matikan Ustaz. Harus kita ah. bergerak di situ, bukan harus ya. Yeah. Dianjurkan kita bergerak, iya. ambil hatenya walaupun susah, nggak apa-apa. Hmm, Kita matiin seret, ah matiin. Hmm. Lanjutkan sholatnya. Hmm. Batal nggak sholatnya? Nggak batal. Nah, nah di sini ketik kan main HP ini Hmm. <laughs> main HP yang membatalkan sholat bahkan mustahab di situ. Hmm. Bahkan mustahab. Hmm. Kita matikan HP. Tapi kalau kita kotak-katik pas lagi sholat lihat SMS SMS aduh SMS ya. dari mertua kan gitu ya. ini bisa makro hmm. bisa haram hmm. ya, bisa membatalkan uh, sholat tergantung uh, apa gerakannya itu ya, nah Allah alam isab tentang ini ya. Mungkin nanti mengingatkan eh, suatu saat kita bahas tentang gerakan-gerakan sholat itu kan sebagai iya. faidah. ya, Sebagai faidah iya. manfaat buat kaum muslimin ya. ya. Nah, Allah alam isab karena waktunya sudah habis ya para pemirsa TV Roja dan para pendengar Roja Allah muliakan sampai sini kita bahas insyaallah kita lanjutkan kembali eh, tentang kaidah yang barusan kita bahas dan masih ada banyak contoh oleh karena itu eh, banyak tatbikot dari kaidah ini yang eh, kalau misalkan saya loncat sayang-sayang ya karena sebagai penambahan buat ilmu kita, wawasan kita. Tapi ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.